لا إله إلا هو نعم الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ثلاث أربعة صح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض كم ثمانية ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم هي الجملة الله كأنها هي جملة واحدة نعم أي نعم وأيضا آه، الآية الآية الثانية التي تشتمل على عشر جمل ما هي؟ الشورى الآية آية الشورى فلذلك فادع واستقم كما أمرت Tadi ada yang bertanya, saya tadi menghitung katanya ada sembilan. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita di mana sepuluh jumlah itu. Tadi disebutkan oleh Syekh, Allah itu satu. Kemudian la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dua. La ta'khudhuhu sinatun wala No, tolong perhatikan tiga. Yang keempat, له ما في السماوات وما في الأرض بريكوتنيا من الذي يشفع عنده إلا برافا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما Kemudian yang terakhir wahuwal aliyul azim. Berapa semuanya? Eh, satu. Allah eh. Allah jumlah. Jumlah. Eh. Mubtada. Dia mubtada ya. ثم الأخبار تسعة. نعم. طيب. عندك يا أخي اسمك الكريم. أسد الله. ما يعرف. ها؟ ما يعرف عربية ولا إنجليزية. بس يعرف إنجليزية. انجليزيه؟ آه هو ما طيب. يعرف شيء يعني ترجمه آه، حتى الماليزي ما يعرف ايوه لازم الله يحفظك والاخ الثاني؟ طيب تعرف الانجليزي ولا ماليزي؟ عربي كل شيء يعرف <laughs> الله يحفظك عربي يعني. تعرف اللغه العربيه؟ كم تقرا ايه الكرسي في اليوم؟ ثمان ها؟ السنه كم؟ ثمان مرات متى؟ مرتين خمس سبعة أحسنت وقبل النوم بارك الله فيك وعانك الله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآية الثانية آه، الوقت يا إخوان آه، ضيق ونحن نحب أن نأخذ كثيرا الكلام يطول عن آية الكرسي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة يؤخذ من هذا صفة العلم يؤخذ من هذا صفة العلم هل نسمي الله جل وعلا بعالم أو لا؟ قال العلماء منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول لا نسمي به ربنا وإنما نصفه بذلك والاسم الذي يطلق على الله جل وعلا العليم وليس العالم عالم الغيب ما غاب عن الناس والشهادة وهو الشيء المشاهد هو الرحمن الرحيم وهذان اسمان أيضا ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس الملك تقدم معنا الملك القدوس معنى القدوس المقدس الطاهر المنزه عن النقائص هذا معنى القدوس لو لم يكن من دراستنا لهذه العقيدة إلا أننا نفهم أسماء الله جل وعلا القدوس معناه ايش المقدس المنزه عن النقائص الطاهر جل جلاله وتقدست أسماؤه السلام السلام بمعنى إيش قال العلماء السالم من النقائص المسلم لعباده السلام معناه السالم من النقائص المسلم لعباده المؤمن ومعنى هذا الاسم العظيم المؤمن المصدق لعباده المؤمن بمعنى المصدق لعباده المؤمنين وقال بعض أهل العلم معناه المؤمن الذي يؤمن عباده عذابه الذي يؤمن عباده عذابه المهيمن ومعنى المهيمن المطلع المتصرف فيه العزيز الذي له العزة الجبار الذي له الجبروت الجبار الذي له الجبروت وقيل الجبار الذي يجبر الكثير المتكبر الذي له الكبرياء سبحان الله عما يصفون سبحان الله بمعنى التنزيه لله جل وعلا تسبيح بمعنى التنزيه هو الله الخالق البارئ ومعنى البارئ الذي ابتدأ خلقهم البارئ الذي ابتدأ خلقهم على غير مثال سابق هذا معنى البارئ خلق الخلق على غير مثال السابق المصور بمعنى الذي جعل كل مخلوق على صورته التي تناسبه جعل الحيوانات على صورها التي تناسبها وجعل كذلك أيضا بني آدم على صورهم التي تناسبهم والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه ومنهم من يمشي على أربع يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ايش الذي خلقك فسواك فعدلك أي على الصورة التي أرادها جل وعلا هذا معنى المصور له الأسماء الحسنى أي له سبحانه وتعالى أن يتسمى بجميع الأسماء الحسنى نعم Waktu kita telah banyak untuk membahas tentang ayat kursi dan untuk meringkaskan kita akan meringkaskan berian makna dari ayat-ayat berikutnya. Perhatikan ayat-ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala perhatikan dalam ayat huwallahu allazi la ilaha illahu tadi telah kita kaji maknanya kemudian berikutnya alimul ghaibi wasyahada kata-kata alim yang maha mengetahui dari perkara yang gaib dan perkara yang nyata atau di perkara yang tidak nampak dan perkara yang nam yang nampak. Kemudian beliau memberikan faedah kepada kita iaitu alim. Apakah alim termasuk nama Allah? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengingatkan kepada kita alim bukan bagian dari nama Allah. Tapi yang merupakan nama Allah adalah Al-Alim. Ingat, bedanya Al-Alim dengan apa? Al-Alim. Ini yang nama Allah. Kalau alim artinya yang mengetahui. Al-Alim yang benar-benar maha mengetahui. Kemudian berikutnya Huwa Rahmanur Rahim tentunya kita fahami maknanya Kemudian beliau melanjutkan kepada penggalan nama Al-Quddus. Yang dalam bahasa kita terjemahkan yang maha suci. Artinya Al-Quddus adalah yang maha suci yang tersucikan dari sifat-sifat yang bermakna kekurangan. Artinya yang tersucikan dari sesuatu yang bersifat kurang. Artinya Allah sempurna. Allah Maha Suci. Allah tidak memiliki sifat kurang. Atau sifat maaf kalau ustadz, kurang dipahami yaitu cacat. Artinya sempurna. Artinya apa? Sempurna. Itu Al-Quddus. Itu Al-Muqaddas. Kemudian berikutnya Assalam. Assalam. Kalau kita terjemahkan apa? Assalam dalam bahasa kita yang Maha Sejahtera. Tapi artinya assalim yaitu artinya yang Maha Sejahtera yang tidak memiliki kekurangan. Yang tidak memiliki apa? Kekurangan. Dan yang memberikan keselamatan atau kesejahteraan kepada para hambanya. Karena Allah memberikan kesejahteraan kepada para hambanya. Maka nama Allah apa? Assalam. Dua makna yang sudah sebutkan. Yaitu Allah yang tidak memiliki kekurangan, maha sejahtera yang tidak memiliki kekurangan, dan Allah yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh hambanya. Berikutnya al-mu'min. Apa al-mu'min dalam bahasa kita terjemahannya? Yang memberikan keamanan. Baik. Al-mu'min artinya yang memberikan atau yang membenarkan untuk para hambanya yang beriman kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan para hambanya yang beriman. Yang mana Allah Subhanahu wa taala membimbing hambanya yang beriman yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan makna yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keamanan untuk para hambanya dari azabnya. Allah Al-Mu'min artinya Allah yang akan memberikan keamanan untuk hambanya dari azabnya. Maka dikatakan al-mu'min Kemudian berikutnya al-muhaimin. Apa artinya? Yaitu yang maha mengetahui dan yang mengurusinya. Yang maha mengetahui segala sesuatu dan yang mengurusi segala sesuatu. Ini al-muhaimin. Al-aziz artinya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan yang memiliki kemuliaan dalam terjemahan dikatakan yang memiliki keagungan ya tanggungan. Kemudian berikutnya Al-Jabbar. Al-Jabbar. Apa dalam bahasa Melayu Al-Jabbar? Hah? Yang <laughs> perkasa. يعني عشان يختلف لغة إندونيسيا واللغة ملايو إذا أسأل يعني الجبار ماذا عندكم؟ نعم نعم hal yani isbih oh, au iya iya ya. Aman artinya yang maha yang maha keras. Nah, baik. Tafsirnya kalau kita kembalikan al-jabbar yang memiliki kekuatan yang memiliki segenap makna kekuatan dan diantaranya tadi ya keras yang memiliki makna kesempurnaan dari kekuatan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala ini menurut penafsiran sebagian para ulama yang mencukupi orang-orang yang kekurangan. Kita ingat dalam Qasid Suwayah hatta ikhna ya Di antara doa yang kita baca di antara dua sujud apa? Wajah wajburni Apa artinya murni? Cukupkan. Maka Allah yang maha mencukupi hambanya dikatakan apa? Al-Jab Al-Jabbar. Ini kira di atas sebagian para ulama. Kemudian berikutnya Al-Mutakabbir. Apa kita terjemahkan? Yang maha yang maha besar. Artinya asal maknanya mutakabbir itu yang maha sombong. Kenapa sombong? Karena memang tidak ada yang akan bisa menyamai. Kalau manusia sombong, subhanallah ini kejahatan. Tapi kalau sombong dinisbatkan kepada Allah kemuliaan, karena Allah tidak ada yang menyamainya. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan al-mutakabbir yaitu yang memiliki al-kibriya, kebesaran. Kebesaran yang mutlak dan dalam bahasa Melayu boleh terjemahkan sombong? Boleh ya? Bisa. Baik. Yaitu yang maha besar yang memiliki kebesaran, yang memiliki kebesaran. Maka kita ingat yang sangat dibenci Allah dan diancam untuk tidak masuk ke dalam surga adalah orang yang memiliki sifat sombong. Karena kesombongan adalah selain nama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sub, subhanallah. Maha suci Allah. Ini artinya sebuah kalimat yang mengingatkan bahwasanya Allah itu maha suci. Tidak memiliki kekurangan. Tidak memiliki kecacatan, tidak memiliki kekurangan. Maha suci. Kemudian berikutnya al-bari. Al-bari artinya Allah Subhanahu wa taala yang memulai semua penciptaannya dengan tanpa adanya contoh atau pendahulu. Artinya ketika dikatakan al-bari, Allah Subhanahu wa taala yaitu satu-satunya zat yang menciptakan segala sesuatu dengan tanpa adanya contoh yang sebelumnya. Ini al-bari. Berikutnya al-musawwir yang membentuk rupa. Yang membentuk rupa. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk seluruh makhluknya beragam rupa dan setiap rupa, setiap wajah sesuai dengan keadaannya. Bagaimana Allah menciptakan dan membentuk rupa Bani Adam dengan ketentuan-ketentuannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan membuat rupa dari binatang-binatang atau hewan-hewan yang ada sesuai dengan keadaannya. Beragam. Bahkan binatang-binatang ataupun hewan-hewan yang melata Allah ciptakan dengan sangat beragam sesuai dengan keadaannya. Yang melata di atas muka bumi, ada yang Allah ciptakan berjalan dengan perutnya, dengan ada yang dengan kedua kakinya, ada yang berjalan dengan berapa? Empat kakinya. Dan itulah yang mengingatkan kabar kita bahwa Allah Maha Pembentuk rupa dari seluruh makhluknya. Kemudian beliau mengingatkan sebagai penutup dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma nama-nama yang husna kesemuanya atau semua nama Allah adalah husna baik dan sempurna قول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأنه بأن له ملك السماوات والأرض ذكر الآيات تكلمنا على المالك والملك ثم قال ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية فيها رد على طائفتين الممثلة والمعطلة هذه الآية فيها رد على طائفتين خالفتا منهج أهل السنة والجماعة منذ الزمن القديم الطائفة الأولى الممثلة الذين مثلوا الله بخلقه وشبهوه بخلقه فردت عليهم الآية بقوله ليس كمثله شيء الطائفة الثانية المعطلة إيش معنى المعطلة؟ الذين عطلوا صفات الله جل وعلا ونفوها فرارا من ماذا؟ من التمثيل فقال والله جل وعلا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وهم المعتزلة فهذه الآية ردت عليهم فقال جل وعلا وهو السميع البصير إذا فهذه الآية فيها نفي وإثبات كما أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات ولا توحيد يتحقق للعبد إلا بعد النفي والإثبات ما في توحيد يتحقق إلا إذا التزم الإنسان بالنفي والإثبات أن ينفي عن الله عز وجل ما لا يجوز أن يوصف به وأن ينفي جميع الآلهة عن الله سبحانه وتعالى ويثبت لله سبحانه وتعالى العبادة والطاعة كذلك أيضا يثبت ما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا Nah, berikutnya ayat yang tadi kita telah baca Lillahi mulkus samawati wal ard dan telah kita bahas bahwasanya Allah Maha berkuasa dan mengatur memiliki langit-langit dan bumi. dan Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita perihal ayat ini, ayat yang kita baca ini dari penggalan firman Allah, perhatikan Laisa kamitslihi syai' yang diterjemahkan tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Penggalan ayat ini ada bantahan, ada sanggahan kepada dua golongan. Yang pertama kepada kelompok atau golongan mumattilah. Golongan yang kedua kepada kelompok Mu'attilah Dua golongan Yang terbantah dengan ayat ini Tapi sebelumnya beliau mengingatkan kepada kita definisi Tentang Mumatsilah Siapa mereka? Mumatsilah adalah golongan ataupun kelompok yang menyerupakan, menyerupakan, menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk yang menyerupakan yang menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini namanya siapa? Muhammad Mumatsilah. Dan firman Allah Subhanahu wa taala Laisa kamitslihi syai' ini bantahan. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang Allah miliki tidak akan serupa, tidak akan sama dengan sifat-sifat makhluknya. Golongan yang kedua, mu'attilah. Siapa mereka? Orang-orang mu'attilah adalah orang-orang yang mengingkari semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang membuang, yang mengingkari semua sifat-sifat Allah. Tapi ternyata mereka punya alasan. Kenapa mereka mengingkari sifat-sifat Allah? Mereka beralasan bahwa kami mengingkari sifat-sifatnya karena kami tidak menginginkan untuk menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kata mereka. Sehingga mungkin pernah kita dengar Sami'un Allah maha mendengar bila sama Tapi Allah tidak memiliki pendengaran Membingungkan Maha mendengar tapi tidak memiliki apa? Pendengaran Basirun Apa artinya? Allah maha melihat tetapi Allah tidak punya penglihatan. Dan ini terbantahkan tentunya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwas samiul basir." Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dan benar-benar Allah tentunya memiliki penglihatan dan memiliki pendengaran. Akan tetapi penglihatan dan pendengaran Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran Dan subhanallah ayat tadi kalau kita baca yang di awal dan apa yang dia contohkan sekiranya makhluk pun ada kalanya terjadi perbedaan dari sifat-sifatnya. Maka tentunya Allah memiliki sifat yang tidak akan serupa dengan sifatnya apa? makhluk. Ingat tadi Syekh menyebutkan kepada kita dari beragam ciptaan Allah yang melata di atas muka bumi. Ada yang berjalan dengan apa? Perutnya. Ada yang berjalan dengan apa? Dua kakinya. Ada yang berjalan dengan apa? Empat kaki. Yang sama-sama makhluk pun berbeda ada kenanya Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluknya. Dan beliau menegaskan kepada kita ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam meyakini Allah itu harus ada nabi dan harus ada isbat. nabi apa? Yaitu mengingkari, meniadakan yang memang harus dinafikan. Dan ini ada dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un." Ini nabi Kemudian ada isbat, ketetapan. Di mana ketetapannya? Wa huwa samiul alim. Wa huwa samiul basir. Ini ayat di penggalan pertama ada nabi pada pegangan kedua ada apa? Al-Isbat. Dan tentunya tauhid ini tidak akan sempurna kata beliau. Tauhid ini tidak akan sempurna kecuali harus ada nabi dan ada isbat. Dan tentunya sesembahan-sesembahan selain Allah merupakan sesuatu yang Allah nafikan dan merupakan bentuk sesembahan yang batil dan kita harus meyakini mengisbatkan bahwa hanyalah Allah satu-satunya yang wajib untuk disembah. Artinya tauhid tidak akan sempurna kecuali harus ada nafi dan ada isbat. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها إلا على الله رزقها أورد هذه الآية لإثبات صفة الرزق لأنه سبحانه وتعالى يرزق ويعلم مستقرها ومستودعها قال العلماء ومعنى مستقرها المستقر في الأرض المستقر ما كان في الأرض والمستودع ما كان في الأصلاب أو الأرحام أورد هذا أورد هذا الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره قال ونؤمن بأنه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الاستثبات صفة العلم ويعلم ما في البر والبحر أي يعلم سبحانه جميع ما في البر من الحوادث والمخلوقات ومن الحبات والذرات وعدد الصخور وعدد الرمال وعدد الجبال وعدد البحار وعدد الأنهار ويعلم ما في البر والبحر يعلم ما في البحر وفي البحر عالم ومخلوقات ذكر بعض علماء البحار أنها تزيد على 2 مليون أنواعها يعلمها الله سبحانه وتعالى يعلم دبيب النملة السوداء في جوف الصخرة الصماء في الليلة الظلماء تبارك اسمه وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة سبحان الله أوراق الشجر من يستطيع حصرها وعدها على الأرض لا يعلمها إلا الله وما تسقط من ورقة قل إلا يعلمها وأنت أحيانا تجلس تحت الشجرة فتسقط الأوراق ولا تعلم بها ما تحس بها والله يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات البر والبحر حبة حبة بر وما هو أصغر من حبة البر الذي هو حبة الخردل لو تسقط في ظلمات الأرض لو تسقط في ليلة ظلماء اشتد ظلامها وكثر مطرها وعظم سحابها وسقطت هذه حبة خردل إلا ورب العالمين يعلمها الله أكبر ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس لأن المخلوقات إما رطب أو يابس فالشجرة خضراء ثم تيبس وابن آدم حي فإذا خرجت الروح يبس أليس كذلك؟ ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس قال إلا في كتاب مبين أي إلا قد كتبه الله وعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة وهذه الآية تبعث في قلب العبد المراقبة لله جل وعلا يعلم الإنسان أنه ما من حركة ولا سكنة ولا لفظة إلا وربه يعلم ذلك مطلع عليه حتى ما يتحدث به قلبه وما سيتحدث مما لا تعلمه أنت يا صاحب القلب أنت الآن قلبك يحدثك تعلم لكن هل هل تعلم ما سيحدثك قلبك به في الليل؟ هل أحد منا يعلم؟ هل تعلم ماذا سيحدثك به قلبك يوم غد وبعد يوم غد وبعد شهر وشهرين ما أحد يعلم لكن الله جل وعلا يعلم يعلم السر وأخفى يعلم السر وما هو أخفى من السر ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه قال إلا في كتاب مبين أي في كتاب محفوظ قد كتبها وأودعها جل جلاله في ذلك الكتاب نعم Kemudian al melanjutkan pada ayat berikutnya surah Hud ayat ke-6 yang artinya tiada sesuatu apapun yang melata di bumi melainkan Allah yang telah menjamin rizkinya. Perhatikan illa Allah yang mana Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan rizki untuk hambanya. Dan Allah maha mengetahui akan rizki yang telah akan dianugerahkan untuk hambanya. Dan kemudian Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah mengetahui tempat terdiamnya daripada rizki dan tempat penyimpanannya al-mustaqar sebagian para ulama atau disebutkan oleh beliau Tersir dari Ibnu jirir, rahimahullah taala dari kata-kata mustaqarraha yaitu apa yang tersimpan di bumi yang tersimpan di bumi ini al-mustaqar dan berikutnya wa mustaudaaha yaitu yang tersimpan di rahim-rahim yang telah Allah tetapkan dan Allah simpan di rahim-rahim. Demikian dikatakan oleh beliau rahimahullah. Kemudian ayat yang berikutnya atau penggalan ayat berikutnya wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Perhatikan maknanya. Yang mana ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan apa yang ada di daratan. Semuanya. beragam tragedi ataupun kejadian-kejadian yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Dan Allah Maha mengetahui berapa jumlah pasir yang ada, bebatuan yang ada, pepohonan dan tetumbuhan yang ada, gunung-gunung yang ada, lelautan-lelautan yang ada, dan sungai-sungai yang ada. Kesemuanya Allah maha mengetahuinya. Tidak ada yang tidak diketahui Allah, tidak ada yang terluputkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Maha mengetahui apa yang ada di lautan. Segala sesuatu yang ada di lautan kesemuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekiranya benar apa yang dikatakan oleh sebagian para ilmuwan bahwa di dalam lautan itu ada dua juta jenis makhluk. Berapa jumlahnya? dua dua juta. Ini pun semuanya Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi dan tidak ada yang bisa bersembunyi. Bahkan belum mengingatkan kepada kita sekiranya ada seekor semut yang hitam yang berada di atas batu yang hitam di kegelapan malam yang sangat gelap Allah pun maha mengetahuinya tidak ada yang tersembunyi satupun dan sesuatu apapun Kemudian juga ayat yang berikutnya وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Dan tidaklah sesuatu yang jatuh Dari sehelai daun pun Atau yang gugur Melainkan dia maha mengetahuinya Perhatikan ayat ini Siapa yang bisa membilang Yang bisa menghitung Jumlah dari dedaunan yang ada di pepohonan. Siapa pikirannya orang yang bisa menghitung jumlah dedaunan yang ada pada semua tumbuhan dan tanaman? Tentunya tidak akan ada satu pun yang bisa menghitungnya. Bahkan beliau menggambarkan sekiranya kita ada kalanya duduk di bawah pohon yang rindang dan kemudian kita terlelap atau tertidur dan jatuh daun yang kita tidur di bawahnya kita pun tidak mengetahuinya tidak terasa dan memang siapapun kita tidak akan bisa menghitung dedaunan yang ada kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita wala habbatin fi zulumatil ard dan tidak pula ketika jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi kecuali Allah Maha mengetahuinya. Perhatikan <clears throat> ayat ini. Tidak ada perkara atau tidak ada sesuatu yang lebih kecil dari bebijian yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya tidak ada yang tidak Allah ketahui. Sekecil apapun biji itu, walaupun terjatuhkan di tengah malam, dimanapun keberadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahuinya. Bahkan sekiranya ada biji yang terjatuhkan, biji hitam yang terjatuhkan di tengah malam yang gelap gulita, Di tengah hujan yang demikian derasnya, yang demikian kuatnya, di bawah mendung yang demikian tebalnya, tetap Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dari satu biji yang terjatuh dan keadaan yang seperti ini. Dan itulah Allah yang Rabbul Alamin. Allah yang menguasai seluruh alam semesta. Sehingga Allah maha mengetahui seluruh makhluknya. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wala rabbin wala yabisin. Dan tiada sesuatu pun yang basah atau yang kering. Kecuali tertulis dalam kitabnya yang nyata. Perhatikan apa yang ada di bumi ini di antara dua sifat kering atau apa? basah. Dan semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap makhluk dengan sifat-sifat yang dimilikinya Allah Maha Tidak hanya Allah mengetahui makhluk ini, tapi bahkan Allah mengetahui segala-galanya. sifat-sifat ataupun karakter dari makhluk ini semuanya Allah ketahui. Bahkan semua yang telah Allah tetapkan, semuanya telah Allah tuliskan dalam kitab yang nyata, bahkan 50 ribu tahun sebelum penciptaannya telah Allah ketahui. Inilah kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, kiranya apa manfaatnya? Kita mengenali tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kiranya satu manfaat ini yang kami sebutkan menjadi pelajaran yang sangat berarti untuk kita. Yaitu mengetahui sifat-sifat dan nama-nama Allah akan menumbuhkan muraqabatullah. Akan menumbuhkan dalam diri kita bagaimana Allah itu senantiasa mengawasi setiap hambanya. Dan hanya seorang hamba merasakan akan hal ini. Sekiranya makhluk-makhluk yang seperti itu Allah ketahui. Abli kita yang memiliki akal. Yang Allah perintahkan dan Allah marah Allah maha mengetahui akan hambanya dari semua apa yang terjadi. Semua ucapannya, semua lafat-lafat yang dia lafatkan, semua gerakan yang dia lakukan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang dikatakan oleh hati yang terbersih dalam hati seorang hamba. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang kelak akan dikatakan oleh hatinya dalam keadaan hamba ini mungkin tidak mengetahui dan bahkan tidak mengetahui apa yang nanti akan dikatakan oleh hatinya. Adakah di antara kita yang bisa mengetahui bahwasanya besok hati saya akan terbersih ini dan itu? Adakah seorang yang mengetahui? Bahkan apa yang akan kita ucapkan pun kita tidak mengetahuinya. Tapi Allah Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan tidak hanya apa yang kita ucapkan, tapi apa yang diucapkan hati-hati kita. Dan apa yang akan diucapkan esok hari, dua bulan yang akan datang, setahun yang akan datang, apa yang akan diucapkan hati kita telah Allah ketahui. Sehingga hal ini menjadikan seseorang untuk selalu mengingat bahwasanya Allah maha mengetahui. Kemudian segala sesuatu sebagai firman Allah Tidaklah kami ciptakan seorang hamba kecuali Allah Maha mengetahui apa yang selalu terbersit dalam dirinya. Apa yang terucapkan pada dirinya semuanya Allah Maha mengetahui dan semuanya telah Allah tuliskan dalam sebuah kitab yang nyata. Kitab yang mahfuz yang terjaga. قال المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وهذه أيضا يعني أراد المؤلف رحمه الله تعالى أو ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى لأجل قوله إن الله عليم خبير اشتملت هذه الآية على اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى نعم اقرأ يا ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء متى متى شاء كيف شاء وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم نعم. ذكر المؤلف رحمه الله من الصفات الفعلية لأن صفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين صفات ذاتية وصفات فعلية الصفات الذاتية التي لا تنفك عنه أبدا كالوجه واليدين والسمع والبصر والصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء هي الصفة التي يفعلها متى شاء صفة الكلام صفة الضحك الغضب هذه كلها صفات فعلية قد ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالصفات الذاتية أو أغلب الصفات الذاتية في الآيات السابقة وهذه الجمل التي ذكرها والتي سيذكرها كلها متفرعة عن الإيمان بالله نحن ذكرنا أن أركان الإيمان كم؟ كم أركان الإيمان عندك عند هذا الولد صاحب الطاقية الحمراء الأزهري yang pakai kopi yang merah yang anak kecil ya لا بد أن نصحيه من أنت siapa nama anda? أنت أنت كم أركان الإسلام؟ برابا ركن الإسلام؟ برابا ركن الإسلام؟ ada berapa? دعوه فليجب. biarkan beliau menjawab. ها؟ وكم أركان الإيمان؟ برابا ركن الإيمان؟ ستة. وكم أركان الإحسان؟ كم أركان الإحسان؟ ركن الإحسان برابا؟ ها عند الولد الأخير. عند الولد المتأخر الذي يتكلم مع الكبير Eh, Yang kecil yang di صاحب الطاقية أي yang, نعم yang sedang berbicara dengan ayahnya. عندك يا ولد خليك واقف Iya. قف قف خليك Ya, قائم tolong tolong berdiri. Ayo, berani, berani insyaallah. Ayo. Ayo. كن شجاعا يا بني الله يبارك فيك Ayo, harus menjadi pemberani wahai anakku. ayo, ayo. <laughs> Ah, إذا ما قام. هو هذا الولد atau anak kecil yang lain? Ah, ah yang kecil. Yadrus fil madaris ولا ما يدرس? Sekolahnya di mana? Sekolahnya di mana? يدرس في المدرسة؟ صف كم؟ Kelas berapa? كم؟ ثالث؟ آه ما شاء الله. كم أركان الإسلام؟ berapa rukun Islam? أحسنت. وكم أركان الإيمان؟ نعم. ستة وكم أركان الإحسان أركان الإحسان أكيد يحفظ الحديث يحفظ الحديث نعم الله يبارك فيه أركان الإحسان واحد تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك على كل من يعني هذه الجمل التي تقدمت معنا ومن هنا وما سيأتي بعد كله متفرع عن الإيمان بإيش بالله الآن أركان الإيمان أن تؤمن بالله فمن مقتضى الإيمان بالله تبارك وتعالى أننا نعرف أسماءه وصفاته جل جلاله فذكر المؤلف رحمه الله الآن الصفات الفعلية قال ونؤمن بأن الله جل وعلا يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء هذه صفة الكلام وقد كبر على المعتزلة والمبتدعة إثبات هذه الصفة فأولوها وبعضهم فوضها وبعضهم أنكرها أهل البدع مع الصفات الفعلية سلكوا هذه المسالك الثلاثة فمنهم من أنكرها وهؤلاء المعتزلة ومنهم من أولها أولها بمعنى إيش صرفها عن ظاهرها وفسرها بتفسير آخر ومنهم من فوضها ومنهم من سلك مسلك التفويض وهم شر أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال جل وعلا ثم استدل المؤلف بقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما آية واضحة صريحة لا تحتاج إلى تأويل ذكروا عن بعض كبار المعتزلة أنه ذهب مرة إلى أبي عمرو أحد القراء السبعة رحمة الله عليه فقال له أريد منك أن تقرأ لهذه الآية ولكن بالنصب بنصبها وكلم الله موسى تكليما فقال له أبو عمرو رحمه الله قال هب أني قرأت لك هذه الآية بنص وكلم الله موسى لأن يعني تتغير المعنى بمعنى أن الذي كلم الله هو موسى فقال له أني قرأتها لك على ما تريد فكيف تصنع بقول الله عز وجل وكلمه ربه كيف تفعل فبهت المعتزل ولم يجد جوابا قال وكلمه وكلم الله موسى تكليما قالوا المعتزلة قالوا معنى كلمه ربه أي جرحه بأظافير الحكمة والله جل وعلا منزه عن هذا كل هذا فرارا من ألا يثبت هذه الصفة لله جل وعلا وهي صفة الكلام نعم Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan tentang ayat yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Tetapi sebelumnya beliau mengingatkan bahwasanya ayat-ayat yang telah kita baca kesemuanya mengingatkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan Allah Maha mengetahui. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan atau melanjutkan di ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala وكلم الله موسى تكليما Ayat ini merupakan ayat yang memiliki makna sifat fi'liyah. Tolong perhatikan ini membutuhkan atau memerlukan perhatian yang serius kata-kata kallama dan Allah berbicara berfirman langsung kepada Musa dalam terjemahan dikatakan berfirman langsung kepada Musa ini merupakan sifat fi'liyah sifat yang menunjukkan perbuatan Allah Allah Dan kita mengetahui bahwasanya sifat-sifat eh, yang Allah miliki itu ada dua. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Sifat yang menunjukkan dzatiyah Sebagaimana ayat-ayat yang telah kita baca tadi banyak yang menunjukkan tentang sifat zat. Contohnya al-wajh. Ini merupakan sifat zat yang Allah miliki. Berikutnya al-yadain. Dua tangan. Ini termasuk sifat apa? Sifat zat. Atau yang lainnya yang Allah kabarkan perihal zat yang Allah miliki atau sifat zat yang Allah miliki. Kemudian berikutnya sifat fi'liyah. Sifat yang menunjukkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan sesuatu. Kapan Allah kehendaki? Dan perkara apa yang Allah kehendaki? Artinya kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki fi'liyah perbuatan yang ada kalanya Allah lakukan di kapan waktu Allah kehendaki tentunya sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Kemudian juga beliau mengingatkan kepada kita bahawa sifat-sifat datiyah dan sifat-sifat fi'liyah ini kesemuanya kulluha semuanya merupakan bentuk kesempurnaan keimanan kita kepada Allah. Kita harus meyakini dari sifat-sifat dzatiyah dan sifat-sifat fi'liyah. Dan ini merupakan bagian dari keutuhan keimanan terhadap sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saya terangkan atau saya ulangi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk meyakini sifat-sifat dan nama-nama Allah. Dan di antara bagian yang ini masuk dalam pembahasan ma'rifah al-asma wa sifat adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat zatiyah dan sifat-sifat apa? fi'liyah. Di antara yang kita yakini bahwasanya Allah itu yatakallam. Allah Maha berbicara, Allah berbicara. Kepada siapa yang Allah kehendaki? Kapan Allah kehendaki? Dan perkara apa yang Allah bicarakan? Ini sifat fi'liyah di antara sifat fi'liyah yaitu Allah yatakallam Allah berbicara tadi juga beliau menyebutkan di antara sifat Allah yang lain yang sifatnya fi'liyah yaitu Allah marah itu merupakan juga bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kesemua yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang penting beliau ingatkan kepada kita bahwa ahlul bid'ah orang-orang yang menyimpang Orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya mereka menakwilkan menyelewengkan mentafsirkan dengan tafsir yang salah perihal sifatul kalam orang-orang ahlul bidah mereka mentafsirkan kalam tidak sebagaimana ia diyakini ahlu sunnah dan demikian cara mereka ketika membaca tentang sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran ada kalanya mereka mengingkari di antara tiga bentuk yang terjadi di kalangan ahlul bid'ah ketika mereka membaca yang berkaitan tentang nama-nama ataupun sifat-sifat Allah di antaranya yang pertama mereka mengingkari yang kedua takwil mereka mentakwilkan arti takwil beliau katakan jadi yaitu memalingkan dari maknanya yang benar kepada makna yang batin menyelewengkan maknanya mentafsirkan dengan tafsir yang sah, yang salah. Yang ketiga, tafwil tafwil yaitu menyerahkan kepada Allah. Dan kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ini merupakan kelompok yang paling jelek. Semuanya dikatakan serahkan kepada Allah. Tidak meyakini, tidak menitbat bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Tiga golongan. Sekali lagi, yang pertama mereka mengingkari, ada golongan yang mengingkari. Yang kedua, golongan yang mentakwil. Awal, golongan yang ketiga yaitu yang mentafwil. Mentafwil tidak meyakini dia sebenarnya. Dia hanya berkata serahkan kepada Allah. Urusannya kepada siapa? Kepada Allah. Kalau al sunnah meyakini ketika dikatakan Allah memiliki sifat kalam, maka kita ingin Allah benar-benar berbicara. Tetapi tentunya semuanya kembali kepada kebesaran dan keagungan Allah. Tapi kalau orang tafsir lah bukan demikian. Ketika dikatakan apakah Allah berbicara? Tidak. Kembalikan kepada Allah. Ini maksudnya. Ini tauhid. Maka dikatakan tauhid merupakan kelompok yang paling jelek, kelompok yang paling paling jelek. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat wa kallamallahu Musa taklima ini menuntut ilmu nahwu ya. Artinya kalau kita paham ilmu nahwu kita akan mengetahui فرأي ديني أنا زدت يا شيخ هذا يتعلق بعلم النحو لأن عندنا الترجمة قد يعني ليس فرق كلم الله موسى أو كلم الله موسى يعني المعنى الله يتكلم هكذا يعني زيادة معنى قليل يعني لا ما في شيء الله بارك لأن آه، آه، قد لا يختلف لو ترجمنا كلم الله أو كلم الله لذلك أنا أبين هذا لا بس طيب. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita wa kallamallahu. Ini syarih dan jelas bahwasanya yang mengajak berbicara itu siapa? Allah. Jelas yang berbicara adalah Allah. Allah mengajak bicara. Siapa yang diajak bicara? Musa. Maka dengan seperti ini kita katakan dan kita yakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat apa? Karena yaitu Allah benar-benar berbicara. Jelas, wa kallamallahu Musa. Orang-orang ahli bidah itu mereka tidak mau kalau menyatakan Allah berbicara. Enggak pernah ada orang yang datang kepada Abu Amr salah seorang qura yang masyhur dia meminta kepada Abu Amr untuk membaca dengan an-nasab. Nasab apa artinya? Dijadikan maf'ul. Dijadikan objek. Berarti kita baca apa? Wa kallamallah ha Musa. Maka Abu Amr rahimahullah taala sejenak terheran dengan pertanyaan orang ini. Kemudian dia menyatakan, Coba berikan kepada kita. Tentang perihal ayat yang di sana Allah menyatakan sebagaimana yang kamu katakan. Wa kallamallaha Musa taklima. Artinya apa? Artinya coba tunjukkan. Dan tidak akan didapatkan. Berarti kalau tidak didapatkan ketika kita menyatakan wa Allah berarti sudah berubah. Berarti menjadi ucapan siapa? Ucapan manusia. Ucapan siapa? Ucapan manusia. Berarti bukan ayat. Sehingga orang yang terdiam dan tidak bisa menjawab. Yaitu orang uh, Mu'tazilah. Yang datang kepada Ibnu Amr. Baik, kemudian Kembali belum menegaskan kepada kita bahwa Allah memiliki sifat-sifat fi'liyah. Di antaranya adalah Allah berbicara dan kita meyakini tidak sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang ahlul bid'ah bahwasanya kata-kata wa kallama Allah artinya apa? Allah itu memberikan hikmah kepada siapa? Kepada Musa, bukan Allah berbicara. Bukan Allah ber, berbicara, tapi Allah memberikan pada hatinya hikmah. Ini merupakan bentuk penafsiran yang batil karena ahlu sunnah meyakini bahwasanya benar-benar dalam ayat ini Allah yang berbicara. سامحني يا شيخ طلت شوية سامحني يا شيخ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونؤمن بأنه لو كان البحر ركزوا معي حول هذه الآية بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفتت كلمة الله لما ذكر الشيخ رحمه الله صفة الكلام أتبعه بذكر الآيات الدالة على أن كلام الله ليس له نهاية أتبعه بذكر هاتين الآيتين الدالتين على أن كلام الله ليس له نهاية فيقول الله للرسول عليه الصلاة والسلام قل يا محمد لو كان البحر مدادا والمداد معروف والحبر لو كان البحر مدادا ويدخل تحت لفظ البحر البحر البحار والأنهار والمحيطات لو كانت مدادا وحبرا وكتب بهذا البحار أو بهذا المداد كلمات الله قل نفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي الله أكبر ليدل يدل على عظمة الله جل جلاله وقال بعدها ما نفدت كلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله أي بمثل البحر الموجود على الأرض مددا أي ولو جئنا بمثله معه وكلها مداد وكتب به كلمات الله لنفد هذا البحر ونفدت البحار التي تمده ولا تنفد كلمات الله جل وعلا ولاحظ المعنى الآية الثانية ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام يا سبحان الله أي لو أن جميع شجر الدنيا بأكملها الكبار والصغار وما له ساق وما ليس له ساق لو كانت هذه أشجار الدنيا بأكملها أقلام طيب والبحر البحر الذي قلنا لكم إنه يشمل المحيطات والبحار والأنهار يقول والبحر يمده من بعده سبعة أبحر الله أكبر يعني هذه بحار الدنيا ومحيطات الدنيا لو من ورائها سبعة أبحر سبع محيطات فكتب بتلك الأبحر كلها فكتب بتلك الأبحر يعني عادت كلها مداد سبع أبحر عادت كلها مداد وأشجار الدنيا انقلبت كلها أقلام لتكسرت الأقلام ولانتهى هذا المداد ولم تنتهي كلمات الله جل وعلا سبحانه جل جلاله ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم وهذا دليل على أنه لا نهاية لكلام الله جل وعلا فقطع فقطع الله دابر من ينكر كلام الله بعدها بعد وضوح هذه الآيات فما استحيا ولا خجل berikutnya perhatikan dengan serius ayat ini setelah pada ayat yang sebelumnya diingatkan kepada kita bahwasanya Allah itu memiliki sifat al-kalam yaitu berbicara maka perhatikan ayat-ayat berikut ini Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Dan sekiranya kita fahami dengan baik, sungguh kita akan memahami betapa besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuatlah keyakinan kita bahwa dengan ayat-ayat berikut ini kita akan semakin yakin bahwasanya Allah memiliki sifat kalam dan tidak akan berakhir. La nihayah tidak akan ada akhirnya. Artinya Allah Maha berbicara. Dan tidak akan bisa dibatasi dan dihitung pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat yang dinukilkan oleh beliau ketika Allah berkata, "Qul" katakanlah Muhammad, Perhatikan dalam ayat sekiranya atau seandainya seluruh laut menjadi tinta yang dipergunakan tentunya untuk menulis sekiranya semua lautan menjadi tinta untuk menulis firman Allah maka niscaya akan habislah itu laut sebelum habis firman Allah firman Rabb perhatikan ayat ini ya ikhwah perhatikan pada ayat ini Allah tegaskan bahwa sekiranya semua air yang ada di lautan dan kata-kata al-bahar lautan itu tidak hanya mencakup air yang ada di lautan, tetapi maknanya umum. Air yang di lautan, air yang di sungai, air yang ada di bendungan. Faham bendungan ya? Yang ditahan, dikumpulkan air. Apa namanya? Oh, pangen. Empang, ya? Empang, ya? Empang yaitu air yang ditahan atau empang semuanya lautan sungai empang ketika kesemuanya menjadi apa menjadi tinta untuk ditulis kalimat Allah Subhanahu wa taala atau firman-firman Allah maka semua akan habis semua tinta itu dan tidak akan bisa mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala Bahkan Allah tegaskan lagi, walau jina bimitlihi madada. Artinya, walau sekiranya kami datangkan, kami ciptakan hal yang serupa. Lautan kembali Allah adakan kauran sungai-sungai dan yang lainnya yang di sana ada air kemudian kembali digunakan untuk menulis kalimat-kalimat Rabb maka bisa tidak akan mencukupinya. Dan ini menunjukkan sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Coba sekiranya tulisan atau sekiranya kalam, satu sifat saja itu sifatul kalam. Dan sekiranya lautan atau air-air yang ada di atas muka bumi dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah tidak akan mencukupinya. Lalu bagaimana tentunya ketika seorang itu memahami keagungan Allah dengan sifat-sifat yang lain. Ini baru satu sifat yaitu sifat apa? Al-kalam. Ini menunjukkan kata beliau ala azamatillah, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengingatkan berikutnya. Kata beliau, lahir perhatikan ayat yang berikutnya. Kalau tadi lautan menjadi apa? Tinta. Sekarang ayat yang berikutnya, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun. Kalau tadi lautan menjadi tinta atau dijadikan tinta untuk menulis kalam Allah. Sekarang Seandainya segala pohon yang ada di bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tintanya bahkan Allah tegaskan lagi yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur Allah datangkan yang serupa tujuh lautan dengan pepohonan-pepohonan yang Allah jadikan tin yang Allah jadikan pena maka sebagaimana yang Allah katakan niscaya tidak akan habis firman Allah tidak akan habis firman Allah tapi bahkan yang akan terjadi pena-pena itu akan hancur terkesan akan hancur semuanya dan akan habis semua lautan tidak akan bisa mencukupi untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Demikian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali lagi beliau menegaskan dari dua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Coba perhatikan. Allah memiliki sifat apa? Karena, karena Allah mengingatkan kalau sekiranya kalam Allah ditulis. Sekiranya kalam Allah dia apa? Ditulis dengan pena. Yang pohon-pohon itu menjadi pena. Lautan-lautan menjadi cinta. Maka tidak akan habis. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Dan sifat kalam Allah itu la Tidak akan ada ujungnya, tidak akan ada habisnya. Dan ini menunjukkan kepada kesempurnaan sifat Allah dan di antaranya menunjukkan kesempurnaan sifat kalam yang Allah miliki. Mas? ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين قول المؤلف رحمه الله ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث هذه كلها صفات لكلام الله فكلام الله جل وعلا متصف بالصدق وبالعدل وبالحسن صدقا في الأخبار أخبرنا الله جل وعلا عن قصص الأمم الماضية وعن الجنة والنار هذا حق لا شك فيه ولا مرية فيه وعدلا في الأحكام فالله جل وعلا فرض علينا فرائض وألزمنا بها عدلا منه جل وعلا أحكام عادلة لا جور فيها ولا ظلم قال جل وعلا فمن ومن أصدق من الله حديثا وقال سبحانه ومن أصدق من الله قيلا فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا كله وقول رحمه الله ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله وتكلم عن صفة الكلام لكنه خص القرآن الكريم بالذكر لأن هذه المسألة من أكبر المسائل التي حصل فيها النزاع بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم ولأجلها عذب الإمام أحمد بن حنبل وامتحن امتحانا عظيما ونصر الله جل وعلا به السنة ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله عندك يا أستاذ يونس هل الكتب السابقة أيضا كلام الله؟ نعم أحسنت وإنما العلماء يخصون القرآن الكريم لأن الفتنة حصلت به أصلا فلذلك يقولون القرآن الكريم كلام الله وإلا فالكتب السابقة السماوية جميعها كلام الله سبحانه وتعالى وخالف أهل السنة في هذا المعتزلة الجامية الإباضية الزيدية الرابضة كل هؤلاء يقولون القرآن إيش مخلوق حتى الأشاعرة ولهم شبه أوردوها ما ينبغي ما يستطيع الإنسان أن يذكرها لأنهم كيفوا صفات الله جل وعلا على صفة معينة في عقولهم فلما كيفوا بعد ذلك نفوا قالوا الله ما يتكلم ولا يمكن أن نثبت لأننا لو أثبتنا أن القرآن كلام الله معناه أننا سنثبت له لسانا وشفتين وإلى آخره نسأل الله السلامة والعافية يا جماعة الخير أثبتوا ما أثبت الله وأوردوا على أذهانكم قول الله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء لا يمكن أبدا أن صفات الله تشبه صفات المخلوق لا يمكن الله جل وعلا أثبت في الجنة مسميات ذكر الرمان ذكر العنب وأنه من ثمار الجنة هل هو مثل ثمار الدنيا أبدا مسميات يعني أسماء لكنها اختلفت في المسميات ولله المثل الأعلى تجد هذه الصفات متباينة بين المخلوقين في المخلوقات بعضها من بعض تجد البهائم لها أسماء أو ما لها أسماء لها أسماء لها أبصار أو ما لها أبصار لها أبصار فهل أبصارها وأسماعها تشبه أبصار وأسماع بني آدم الجواب الجمل له يد ولا ما له يد له يد له ركبة أليس كذلك؟ هل تشبه ركبة يعني يد بني آدم وركبة بني آدم؟ ولله المثل الأعلى فعندما أتوا إلى الصفات التي أثبتها الله لنفسه قالوا لو أثبتناها لشبهنا الله بخلقه نقول لا نثبت ما أثبته الله لنفسه ولا نكيفها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala melanjutkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tetapi sebelumnya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengingatkan kepada kita bahwa firman-firman Allah memiliki sifat yaitu firman yang paling benar beritanya. Yang kedua Paling adil keputusannya Yang ketiga Dan paling baik penuturannya Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adala". Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Kalimat Rabbmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Di sini ada makna yang penting yang harus kita ketahui bahwasanya segala sesuatu yang Allah kabarkan adalah benar. Sidq. Apa yang Allah kabarkan dari keberadaan umat-umat yang terdahulu, dari para nabi, atau kisah-kisah yang lainnya semuanya kita yakini adalah apa? benar. Kemudian juga kita harus meyakini bahwa firman-firman Allah yang di sana ada hukum-hukum Allah. Ada syariat Allah. Kesemuanya harus kita yakini bersifat adil. Bersifat adil. hukum-hukum dari perkara-perkara faridah yang Allah wajibkan atau semua ketentuan syariat yang Allah tentukan tidak memiliki unsur atau tidak memiliki sifat kezaliman dan merusak tidak ada semua perintah Allah tidak memiliki sifat merusak dan menzalimi Kemudian selanjutnya diingatkan kepada kita bahwa kita harus benar-benar meyakini Al-Quran merupakan kalam Allah merupakan firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala kita bertanya kenapa penyebutan Al-Quran mendominasi dari permasalahan seperti ini dalam arti penyebutan Al-Quran kalamullah. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab yang lainnya? Sebagaimana diingatkan oleh beliau dan juga oleh Al-Ustaz Yunus bahwasanya Al-Quran atau Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya kesemuanya merupakan kalamullah. Akan tetapi penyebutan Al-Quran lebih spesifik di masa kita dalam pembahasannya karena memang banyak golongan-golongan yang mempermasalahkan bahwasanya Al-Qur'an sebagai kalam Allah. Karena mereka meyakini dan merupakan kesalahan dan kesesatan dan merupakan fitnah yang sangat besar. Fitnah yang bahkan sampai Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dihukum diazab tetapi Allah tolong dengannya. Sehingga sunnah ini tegak. Itu permasalahan. Ketika mereka golongan yang sesat ini menyatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam, bukan kalam Allah. Akan tetapi apa? Makhluk Allah. Dan golongan ini, kalau kita perhatikan, merupakan keyakinan yang terjadi di sempalan atau golongan Jahmiyah, golongan Ibariyah, golongan Asyairah bahkan juga mereka memiliki keyakinan yang salah perihal Al-Quran sebagai kalamullah yang mereka artikan sebagai makhluk terjadi juga di keyakinan mereka. Mungkin kita bertanya, apa yang mereka permasalahkan? Kenapa mereka memaksa bahwasanya Al-Quran itu bukan kalam Allah tetapi makhluk? Kenapa? Ternyata mereka beranggapan kalau kita menyatakan ini syubhat murahan, artinya syubhat yang sangat lemah, menunjukkan sempitnya cara berpikir mereka. Yang mana mereka berkata, kalau dikatakan Allah memiliki sifat kalam, maka bermain akal mereka. Kalau dikatakan kalam berbicara, berarti namanya berbicara, Allah harus memiliki lidah. Allah harus memiliki mulut. Allah harus memiliki bibir. Allah harus memiliki gigi sehingga suaranya jelas. Allah harus demikian dan demikian. Itu mereka. Maka menurut mereka, untuk supaya hal ini tidak ada pada Allah, kita harus mencari. Sehingga mereka menyatakan Al-Quran bukan kalamullah. Ini sebenarnya syubhat yang sangat lemah. Bagaimana mungkin mereka menyamakan Allah? Ya, tidak pernah mereka melihatnya dengan makhluk. Tidaklah mereka berpikir sejenak. Sekiranya makhluk yang ada yang sudah kita lihat pun ada persamaan nama, tetapi ada perbedaan rupa. Perbedaan bentuk. Kenapa dipaksakan harus sama? realita dari sesama makhluk pun berbeda. Lalu bagaimana kita memaksakan Al-Khaliq Allah untuk sama dengan makhluk? Sebenarnya cukup bagi kita untuk kita tetapkan apa yang Allah tetapkan, kita yakini Allah apa yang Allah yakini, kita benarkan Allah yang apa yang Allah kabarkan. Jangan membani dengan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Cukup yakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, cukup. Kemudian beliau mengajak kita sejenak untuk berpikir. Keadaan makhluk. Beliau tadi mengingatkan onta itu memiliki kaki, memiliki lutut, memiliki apa? Rukbah. Apakah sama lutut onta dengan lutut manusia? Apakah sama lutut unta dengan lutut manusia? Tentunya berbeda. Baik yang lainnya, silakan perhatikan. Kita mengingat ayat tadi yang dibaca dengan kata-kata berjalan beragam bentuk sifat jalan. Ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan apa? Kakinya. Baik, ini apa yang kita lihat? Dari apa yang tidak pernah kita lihat, yang memiliki nama yang sama, tapi sifatnya jauh berbeda, tapi kita yakini hal itu ada. Dan sebagaimana yang Allah kabarkan dari namanya adalah perbendaharaan atau apa-apa yang ada di syurga Belum menyentuhkan aruman, yaitu buah apa? Buah delima. Di surga, masya Allah ada buah delima. Tapi apakah sama dengan delima di dunia? sama antara delima di surga dengan delima di dunia? Beda. Semuanya ada nama-nama yang sama tapi hakikatnya berbeda. Tapi kita yakini bosnya benar-benar di surga ada delima, ada emas, ada buah-buahan. Cukup bagi kita untuk meyakininya. Maka beliau kembali menegaskan Sekiranya apa yang nampak di dunia berbeda, Lalu bagaimana kita harus memaksakan Allah untuk sama dengan makhluk. Ketika kita menyatakan Allah memiliki sifat kalam, boleh mereka paksakan. Oh kalau kalam, berarti Allah harus demikian dan demikian dan demikian. Cukup kata beliau, cukup untuk kita menetapkan apa yang ditetapkan dalam agama kita. Apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran, apa yang ditetapkan dalam As-Sunnah, telah hmm. cukup dan mencukupi kita. Tidak perlu untuk kita mencari hal yang lainnya. يقول بعض العلماء وهذه من باب الفائدة إن الله جل وعلا خلق ذكر خلق الإنسان في ثمانية عشر موضعا وكلها يخبر الله أنه خلق الإنسان خلق الإنسان وذكر القرآن الكريم في أربعة وخمسين موضعا ولم يذكر فيها آية واحدة أنه خلق القرآن يعني هذه ذكرها الإمام الكناني الشافعي رحمه الله عندما ناظر بشرا البريسي يعني يقول هذا شيء عجيب يعني ذكر الإنسان في ثمانية عشر موضعا وكلها يذكر خلق الله الإنسان بينما القرآن الكريم ذكر في أربعة وخمسين موضعا ما ذكر ولا مرة أنه خلق القرآن يعني شيء هذا يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ولو كان مخلوقا لذكره مرة واحدة حتى ولو مرة واحدة Baik, ada tambahan dari Syekh. Tambahan yang ini sebagai faedah untuk kita. Dalam Al-Quran, Allah sebutkan ada 12 tempat. Perihal penciptaan manusia. Allah sebutkan dengan kata-kata khalaq. Yaitu Allah menciptakan manusia. Dalam berapa? 18 tempat. tempat dalam Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran, perian Al-Quran itu Allah menurunkan Al-Quran, Allah sebutkan 54 tempat. Tapi tidak ada satu pun ayat, satu pun tempat dari apa yang telah Allah kabarkan bahwasanya Allah menyatakan Al-Quran itu apa? makhluk. Manusia saja yang Allah sebutkan dalam 18 tempat. Ketika ini menjelaskan, Allah jelaskan. Kalau itu makhluk, Allah jelaskan bahkan dengan kata-kata khalaqa. Dan Al-Quran lebih agung. Allah sebutkan dalam 54 tempat tapi satu pun tidak ada yang menyatakan bahwasanya Allah itu menciptakan apa? Atau ada ayat menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu ciptaan Allah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Kinani rahimahullah ta'ala ketika beliau membantah Bishr al-Marisi perihal Al-Quran adalah kalam Allah. Dan hal ini menunjukkan bahwa benar-benar Al-Quran itu merupakan firman Allah bukan makhluk Tentang Allah menurunkan Al-Quran. يريد أن يؤكد يعني 54 موضعا نعم على أن الله على أن فلم يذكر فيها أنه أن القرآن خلق ولو في موضع واحد ketika Allah mengabarkan tentang Al-Quran kedudukan Al-Quran atau ketika Allah menurunkan Al-Quran tidak pernah disebutkan bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran ada yang kata-katanya kalau kita berayat turunkan atau yang lainnya ya di 54 نعم كم بقي للأذان في بعض نجمع بعض إذا يتعلق بالدرس لا بس نعم نطرح سؤال طيب Ada pertanyaan, ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Tapi tulisan yang ada dalam mushaf itu makhluk. Apakah itu benar? Saya yaqul minhum man yaqul anna al-Qur'ana kalamullah. لكن المكتوب في المصاحف هو المخلوق المكتوب هو المخلوق هل هذا كلام صحيح يعني قال منهم من يقول إن القرآن هو يعتقد القرآن كلام الله إيه. لكن القرآن المكتوب في المصاحف مخلوق والله إذا كان يقصد بالمكتوب في المصاحف اللي هو الأوراق والبلاد هذا مخلوق وإلا من حيث كلام الله عز وجل الموجود في المصاحف هو كلام الله هو كلام الله ولا ينبغي للإنسان أن يدخل في مثل هذه التفاصيل التي سبحان الله تدل على أن المتكلم بهذا الشيء في قلبه شيء لا تدخل القرآن كلام الله فلا تأتي لكن المصحف والمكتوب في المصاحف وإلى آخره كما فعل بعضهم في مسألة النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل هنا الثلث الأخير من الليل في ماليزيا لكن في مكة المكرمة لا يكون الثلث من الأخير في الليل كيف النزول الإلهي هذا؟ لا تدخل في مثل هذه يا أخي أنت الله جل وعلا أخبرك بخبر قل آمنت بالله كل من عند ربنا آمنا بالله وبما قال الإمام الشافعي رحمه الله آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنا برسول الله على ما جاء وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم Ada pertanyaan tadi, ada orang yang menyatakan bahwa Al-Quran kalamullah. Tapi tulisan yang ada di mushaf adalah makhluk. Adakah ini benar? Beliau berkata bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tetapi saat dikatakan kertasnya. Hanya kertasnya dan tintanya maka itu adalah makhluk. Akan tetapi beliau berkata ini yang paling penting. Ini yang paling penting bagi kita. Tidak selayaknya kita untuk mendalami perkara-perkara yang tidak diperintahkan Allah dan Rasulnya. Cukup apa yang Allah katakan Al-Quran itu makhluk kita yakini eh, Al-Quran itu kalam Allah cukup kita yakini bahwasanya benar-benar Al-Quran itu adalah kalam kalam Allah. Tidak perlu kita mendalami kepada sesuatu yang hanya akan membingungkan kita. Dan bahkan ada kalanya pun yang muncul pertanyaan seperti dari orang-orang yang memang bingung karena suka mendalami sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Jadi ini nanti bisa menjadi syubhat, bisa menjadi kerancuan. Cukup kita yakini Al-Quran kalam Allah. Tidak perlu kita membahas sesuatu yang tidak diajarkan. Tidak diperintahkan. Kemudian contohnya perkara yang ada kalanya menjadikan kita bingung dalam keadaan tidak Allah perintahkan untuk mencari tahu tentang permasalahan ini yaitu contohnya permasalahan nuzul. Allah turun pada sepertiga malam terakhir. Kemudian otak kita berjalan. Sekarang di Malaysia sepertiga malam terakhir. Kalau di Arab Saudi masih jam berapa? Pukul berapa? Ha? Masih Isya. Kemudian nanti bergeser ke tempat yang lainnya. Berarti Allah nuzul terus. Tidak perlu seperti ini. Ini akal bermain. Kita yakin Allah itu maha besar. Allah tidak serupa dengan keadaan makhluknya. Cukup bagi kita apa yang Allah kabarkan kita yakini. Saat kita sekarang di sepertiga malam terakhir katakan, maka kita yakin Allah turun. Dan apa yang Allah perintahkan untuk mengambil kebaikan pada waktu itu kita lakukan. Kita berdoa pada waktu sepertiga malam terakhir. Kita beribadah kepada Allah. Kita meminta kepada Allah cukup meyakini, beriman sebagaimana apa yang telah Allah kabarkan dan Allah minta untuk kita. Ada sebuah perkataan yang sangat baik. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini menjadi bimbingan bagi kita. Kata Imam Syafi'i, kami beriman dengan apa-apa yang telah Allah turunkan kami beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Murad artinya apa yang Allah kehendaki. Saya beriman dengan apa yang datang dari Allah yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang ada dalam sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kehendak dan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini caranya. Dalam arti untuk kita jangan sampai membebani pikiran kita kepada sesuatu yang akan menjadi kita bingung. Cukup kita beriman. Allah mengabarkan kita untuk beriman dengan sifat ini, kita yakini sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itu murad Allah. Barakallahu fiik. Iqra. Tafadhal Syekh. Nah, insyaallah eh. Faham eh? ونؤمن ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ونؤمن بأنه خلق السماء هذه المسألة أيضا من المسائل الكبار التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والمعطلة من المعتزلة والإباضية والزيدية والرافضة فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا بعلو الله على خلقه بأقسامه الثلاثة لأن علو الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام علو القهر وعلو الذات وعلو القدر ايش الذي انكره المبتدعه علو الذات علو الذات انكروه فعلو الذات ان يؤمن الانسان ويعتقد بأن الله جل وعلا عال فوق خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله جل وعلا هذا القسم الأول ترجمة انتبهوا لهذه المسألة هذه المسألة يعاني منها المسلمين المسلمون في كل مكان لأننا اختلفنا فيها مع الشيعة مع الرافضة مع الصوفية مع المعتزلة كل هؤلاء ينكرون علو الذات وحصلت فيها مناظرات وألفت فيها كتب ألف فيها الإمام الذهبي رحمه الله مجلدا مستقلا سماه كتاب العلو للعلي الغفار وألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا سماه اجتماع الجيوش الإسلامية على المعتزلة والمعطلة والجهمية وذكر نحو أكثر من بما يبلغ ألف دليل رحمه الله وغفر له وناقش شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة نقاشا علميا عظيما في كتابه العموية وما زال كما سمعتم النقاش باقي إلى الآن إذا لم تتسلح بالعلم علمنا الآن ربما يأتي من هؤلاء من يجرفك بشبهة ما تستطيع ترد عليها لذلك إن شاء الله تعيروني أسماعكم وأبصاركم وإن كنا قد أطلنا في المجلس كما قال الزهري رحمه الله إذا أطال المجلس كان للشيطان نصيب منه لكن أرجو بإذن الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا الله بما سنسمع Berikutnya permasalahan yang sangat-sangat penting, permasalahan yang besar dan setiap kita hendaknya serius dan kata beliau buka mata pemahaman yang baik karena permasalahan ini permasalahan yang teramat sangat besar yaitu permasalahan bahwasanya Allah itu maha tinggi dari ayat yang tadi kita baca wahwal ali al azim Allah maha tinggi sebelumnya harus kita ketahui bahwa permasalahan ini telah terjadi perbedaan antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok atau golongan-golongan yang banyak dari ahlul ahwal atau ahlul bidah orang-orang mu'tazilah orang-orang jahmiyah orang-orang ibadiyah orang-orang sufiyah dan kelompok-kelompok yang mereka semuanya sepakat untuk mengingkari permasalahan ini. Hanya ahlu sunnah saja yang meyakini satu permasalahan yang sangat penting yaitu Allah bahwasanya Allah itu maha di maha Perhatikan, ahlus sunnah sangat meyakini dan beriman perihal ulu Allah ketinggian Allah yakin Allah itu maha tinggi dan ada tiga keyakinan kita perihal ulu Allah yang benar-benar kita meyakini tiga permasalahan ini dan merupakan makna dari apa yang kita katakan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Yang pertama, ulul qahar. Maha tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak bisa tunduk kepada Allah. Ketika Allah berkata Yang kedua, uluwudzat Yakin kita bahwasanya zat Allah itu maha tinggi. Zat Allah itu maha tinggi. Yang ketiga, uluwul qadar. Ketentuan Allah itu sangat maha tinggi, sangat tinggi. Ini tiga permasalahan yang penting. Kesemuanya ini, tiga-tiganya ini, pada semua kelompok mereka meyakini. Kecuali satu. Yaitu perihal uluwuddha. Ini yang diingkari. Oleh golongan-golongan, sempalan-sempalan yang ada. Dari masa lalu hingga sekarang. Yang hanya satu golongan saja yang meyakini perihal ulumul dzat yaitu ahlus sun sunnah. Artinya hanya satu kelompok yang meyakini Allah itu tinggi zatnya. Yang mana? Allah itu tinggi zatnya alim. Di atas semua makhluknya. Dan bahkan Allah mengingatkan kepada kita bagaimana Allah beristiwa di atas apa? Arsnya. Benar-benar maha tinggi. Ini yang kita yakini. Benar-benar zat Allah itu tinggi. Di atas seluruh makhluknya. ada pun kelompok yang lainnya mereka tidak meyakini perihal ini. Semuanya sepakat. Mu'tazilah, Jahmiyah, Ibadiyah, dan sepalang-sepalang yang beliau sebutkan ke semuanya, ini semuanya sepakat bahwa dan Allah itu tidak tinggi. Tidak maha tinggi. Ini mereka. Tapi ahlu sunnah meyakini dan Allah itu tinggi. Di atas siapa? Seluruh makhluknya. Bahkan Allah kabarkan bagaimana Allah beristiwa di atas Ini penting. Penting sekali. Kenapa? Karena banyak kerancuan pemikiran, banyak syubhat yang dibawa oleh beragam kelompok yang sekiranya kita tidak memiliki pemahaman yang kuat. Sekiranya kita tidak memiliki pemahaman yang kuat, ilmu yang kokoh tentang permasalahan ini, kita akan bisa menjadi goyah. Kita akan goncang, akan muncul keraguan. Karena banyaknya sempalan-sempalan yang sepakat sebagaimana yang beliau sebutkan. Bahkan kelompok Syiah pun juga demikian, Jahmiyah juga demikian, Mu'tazilah demikian, semuanya mengingkari permasalahan ini sehingga kita harus kokoh dan harus punya ilmu untuk kita tasallaf punya senjata dengan permasalahan ini atau tentang permasalahan ini. Bahkan terjadi perdebatan yang hebat tapi tetap ahli sunnah berkibar Bagaimana para imam, para imam-imam salaf mereka bahkan telah menuliskan beragam tulisan yang mengingatkan bagaimana maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mengarang sebuah kitab apa? Al-Ulum yang mengingatkan bahwasanya Allah itu maha tinggi. Bagaimana Allah itu maha tinggi dalam satu tulisan. Kemudian juga Ibnu Qayyim rahimahullah sebagaimana kita tahu dalam kitabnya Istimah Juyush al-Islamiyah disebutkan bagaimana bantahan yang membungkam, yang memantahkan syubhat orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki ketinggian dan demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala memiliki kitab Al-Hamawiyah juga berisikan Bagaimana? Pandangan ahlu sunnah dan adilah yang demikian kokoh dan kuatnya perihal uluwullah. Kemudian kembali lagi beliau menegaskan kalau kalian tidak memiliki ilmu yang kuat, tidak memiliki pemahaman yang kokoh, tidak belajar, ini akan bisa berbahaya. Ingat hak Allah itu besar. Jangan sampai salah dalam meyakini hak Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hak Allah adalah kita meyakini Allah itu maha tinggi, maha tinggi. Kemudian beliau juga mengingatkan uh, kenapa ini penting dan saya tegaskan berulang-ulang karena pas Allah yang permasalahan ini penting berada di penghujung jam-jam yang seperti ini kata Imam Zuhri rahimahullah taala kalau majelis ilmu itu sudah mulai panjang maka syaitan mulai apa? mulai menari-nari ya, mulai mencari jatah agar kita terlalaikan. Tapi semoga kita tetap bersemangat dan tetap tentunya kita berupaya untuk membekali kehidupan ini dengan ilmu. الله يبارك فيك. فهذا علو الذات وهو أن يعتقد الإنسان أن الله سبحانه وتعالى فوق عباده وفوق جميع المخلوقات وعلو القهر هو علو الغلبة وعلو القهر هو علو الغلبة والسيطرة قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده وعلو القدر هو علو المكانة والرفعة والفضل علو القدر علو المكانة والرفعة والقدر هذه أقسام العلو الثلاثة علو القدر علو القهر علو الذات Demikianlah yang harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di atas seluruh hambanya dan seluruh makhluknya. Kemudian beliau menerangkan kepada kita tiga makna. Yang pertama, ulu al-qahr. Artinya bagaimana maha tingginya kekuasaan Allah al-ghalabah yang demikian perkasanya dan maha berkuasa. menentukan segala sesuatu. Ini namanya ulul qahr. Yang mampu dan maha mampu untuk menentukan dan mengalahkan segala sesuatu. Yang kedua, ulul qadar. Ulul qadar maha tingginya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini memiliki arti Bagaimana tingginya kedudukan Allah. Kebesaran Allah. Ketinggian Allah. Dan tidak ada yang bisa menandingi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala siapapun dia. Alul qadar adalah tingginya kekuasaan dan ketentuan Allah yang tidak akan bisa ditandingi oleh siapapun. وهذه المسألة العظيمة وهي مسألة العلوم قد سأل فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الجارية التي كانت ترعى غنما لمعاوية بن الحكم السلمي قبل الجوانية أو في الجوانية قبل أحد فجاء الذيب أو الذئب فأخذ شاة من غنمها قال معاوية وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون أي أغضب كما يغضب الناس قال فجئت فلم أرى الشاة فصككتها صكة قال ثم ندمت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكرت ذلك له قال فعظم ذلك عليه يعني جعل كيف تلطمها كيف تعتدي عليها قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها يعني إن أعتقتها هل يكون هذا مكفرا لذنبي فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ائتني بها قال فأتيته بها فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أين الله الآن الصوفية عندما تسأل واحد منهم يعض على أصبعه قل استغفر الله كيف تسأل هذا السؤال سأله من هو خير منا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أنتم الذين ألجأتمون للسؤال عن هذا للسؤال عن مثل هذا هم الذين ألجأونا لأنه إذا سألتم أين الله قال الله في كل مكان الله في كل مكان وهذه عقيدة باطلة ويستدلون ببعض الآيات في قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم نعم وهو معكم كما سيذكر المؤلف رحمه الله الآيات الدالة على ذلك وهو معكم نعم معكم لكن بعلمه وإحاطته كما كانت العرب من قبل إيش تقول نسير والقمر معنا أنت تسافر والقمر يمشي معك نسير والقمر معنا هل القمر معك ساكن معك بجانبك يمشي لا ضوء القمر معك هذا وهو مخلوق والله جل وعلا معنا نعم هو معنا يعلم أحوالنا مطلع على أسرارنا يعلم حركاتنا وسكناتنا يعلم كل شيء ولكنه مستوى على عرشه جل جلاله فوقنا آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أورد الإمام أو قال الذهبي رحمه الله إن أدلة العلو بلغت نحو ألف دليل نحو ألف دليل سبحان الله ندع هذا الأمر ندع هذه الأدلة ثم نتبع إمامنا وشيخنا كما يفعله بعضهم قال إمامنا يقول كذا لا هذا ما يجوز في دين الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء حتى بالفطرة والله لو سألت طفلا صغيرا ما قد درس ولا تعلم فقلت له أين الله لما أشار إليك إلا إلى علم يقول فوق مباشرة وكم حصلت من مناظرات ومناقشات وتراجع بعضهم عن هذه العقائد فأهم شيء أن نعلم أن الله جل وعلا مستو على عرشه استواء يليق بجلاله نعم بعض الأشياء تختصر في الترجمة نعم كذا يكون أحسن Baik. Berikutnya beliau mengingatkan kepada kita dan beliau meminta untuk supaya lebih ringkas lagi terjemahannya. Uh, permasalahan tentang maha tingginya Allah dengan tadnya. Perhatikan kisah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat yang dia telah memukul hamba sahayanya karena hamba sahayanya ini memelihara kambing kemudian kelalaian daripada hamba sahaya ini datang seekor serigala yang memakan salah satu kambing yang dijaganya. Kemudian sahabat ini marah sebagaimana marahnya seseorang dia datang kepada hamba saya yang dia milikinya kemudian dia pun menamparnya. Dia menamparnya. Tapi setelah kejadian itu, setelah dia menampar hamba sayanya, dia menyesal. Sangat menyesal. Bagaimana telah menyakiti hamba yang dimilikinya. Maka dia pun mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengabarkan apa yang terjadi. Dan Nabi pun mengingatkan dengan peringatan yang keras dari apa yang dia lakukan. Dan dia pun berkata, sahabat ini berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bolehkah aku bebaskan budak itu?" Maka Nabi bawa budak itu kemari. Kemudian dibawalah budak itu atau dibawa hamba saya itu dan kemudian Nabi pun bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Maka hamba saya ini menjawab, "Allah di di langit, di sama." Kemudian beliau bertanya, siapa aku? Engkau adalah hamba, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan. Sekiranya hari ini kita bertanya kepada salah seorang sufi di mana Allah, maka semua dia menyatakan astagfirullah. Bagaimana kamu bertanya seperti itu? Dalam keadaan Orang yang terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada seorang hamba sahaya, di mana Allah? Siapa yang lebih baik? Dan kembali kalau kita bertanya kepada orang-orang sekarang Ketika ditanya di mana Allah Maka dia akan menyatakan Allah di di mana-mana Allah di semua tempat di kulli makan Dan ini merupakan keyakinan yang salah Benar mereka memiliki hujjah Tapi salah dalam memahami hujjah hujjah, memahami dalil. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bersama kamu aina kuntum dimanapun kalian berada. Oh berarti Allah di mana-mana kita, maka di situ ada Allah. Dalam arti dan Allah bersama dia. Di mana-mana. Dalam keadaan tidak ada satupun para ulama salaf yang mentafsirkan seperti ini. Mereka semuanya mentafsirkan dari ayat ini bahwasanya yang bersama kita adalah pengetahuan Allah yang mana Allah mengetahui segala sesuatu dan meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi dengan dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana layaknya orang-orang Arab kala, kala, kala dulu atau di masa dahulu, mereka biasa berkata dalam ungkapan mereka, kami berjalan dan bulan bersama kami. Kami berjalan dan bulan bersama kami. Apakah tergambar di benak kita bahwa ketika kita berjalan berarti bulan di mana? Di samping kanan kita, samping kiri kita, bersama kita? Tentunya bukan. Dalam keadaan itu sesama makhluk. Dan Allah tidak bisa disamakan tentunya. Allah Maha Tinggi. Dan ketika dikatakan kami berjalan dan bulan bersama kami, artinya apa? Cahayanya bersama kita. Mengiringi kita dalam keadaan bulan itu makhluk dan tentunya Allah Maha Suci. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya mengetahui segala sesuatu dan Allah itu di atas kita, di atas hambanya, di atas seluruh makhluknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Amin Amin man fis sama?" Apa kalian beriman dengan Allah yang di langit? Dengan yang di langit apakah kalian beriman dengan yang di langit itu Allah? Dan juga sebagaimana Allah ingatkan bagaimana amal saleh itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menaikkan amal yang saleh menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan dikatakan oleh para ulama perihal dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah itu di atas langit itu ada seribu dalil. Ada seribu hujjah. Apakah kita tinggalkan seribu dalil ini hanya untuk satu pemikiran atau untuk satu dalil dari guru kita, dari syekh kita dalam keadaan Allah telah mengingatkan kepada kita, ikutilah kalian dari apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian yang datang dari Rabb kalian dan janganlah engkau ikuti wali-wali yang lainnya. Ikuti apa yang telah ditetapkan dalam agama. أظن نكتفي بهذا القدر في هذا الوقت كم تجلسون بين الأذان والإقامة؟ Masa antara adzan dan iqamah berapa lama? Ustaz Yunus, masa antara adzan dan iqamah berapa lama? Ha? بين الأذان والإقامة كم؟ 10 menit. Eh, 10 دقائق. فقط؟ طيب إذا أحد عنده سؤال Ada yang punya soal, pertanyaan? Atau ada yang ingin yang ditanya? Atau ditanya Syekh <laughs> الله يبارك Aku Sa'ad tu ana insyaallah. Kalau tidak berarti beliau akan bertanya. Tafadhal. Ditanya atau bertanya? Oh. <laughs> الجواب الجواب أنه صحيح أن مسلما رحمه الله أخرجه في صحيحه والإمام مسلم رحمه الله لا يخرج في صحيحه ما كان مضطربا طيب ثم إن هذا الحديث أو إن وجد في صحيح مسلم بعض الأحاديث التي تكلم عليها بعض أهل العلم فهذا الحديث ليس منها هذا الحديث ليس منها بل هو حديث صحيح وهو مما أجمعت عليه الأمة على قبوله والحديث هذا مما أجمعت عليه الأمة على قبوله فعلى هذا لا عبرة بمن أنكره لأنهم سبحان الله لصراحة الحديث هم يؤولون هم من طريقتهم يحاول يؤول يحرف يفسر فهذا الحديث ما عاد وجدوا ملجأ لأنه أوضح من عين الشمس فبعضهم جاء يضعف الحديث قال هذا حديث مضطرب لكن لا عبرة بقوله يعني كما سمعتم في قصة آه، ذاك المعتزل الذي ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء قال له اقرأ الآية وكلم الله موسى تكليما يريد يعني ما دام في شيء من التحريف لابد يفعل حتى ذكروا عن أبي علي الجبائي أنه طلب من المأمون تعرف المأمون هو الذي امتحن الناس طلب منه أن يكتب على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير طلب من المأمون هذا لأن سبحان الله وهو العليم الخبير وهو السميع البصير يعني الآية جمعت بين النف والإثبات فما أجابه المأمون قال المأمون إلا هذا يعني الأمة كلها تحفظ القرآن وهؤلاء ما وجدوا تفسيرا ولا تحريفا لهذا الحديث فقالوا هذا حديث مضطرب وهو ليس بصحيح Ada sebuah soal dari akh kita. Ada orang yang berkata tentang hadis jariyah itu hadis yang muttarib, hadis yang goncang, tak bisa diterima. Maka Syekh menjawab, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim di dalam sahihnya. dan alimah muslim, kalau dia belajar ilmu salah, kita akan mengetahui bahwasanya alimah muslim tidak akan mengeluarkan, meriwayatkan hadis yang goncang, yang mutarik. Tidak akan ada. Berikutnya, benar di sana ada para ulama yang memperbincangkan beberapa hadis yang disebutkan oleh alimah muslim di dalam sahih perihal derajat kesahihannya. Tetapi hadis ini tidak masuk. Hadis jariah ini tidak tidak masuk yang diperbincangkan oleh para ulama. Bahkan ijma sepakat para ulama hadis ini sahih dan diterima. Ijma semuanya tidak ada yang meragukan. Maka Di saat ini sekiranya muncul orang-orang yang menyatakan oh hadis ini mumtarik, hadis ini gonjang, itu tidak ada artinya dengan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tidak teranggap sebagai khilaf tentang keabsahan dari hadis yang tadi kita baca. Mereka menyatakan hadis itu mumtarik intinya karena menginginkan bagaimana bisa mentakwil, menyelewengkan, memalingkan dari makna yang benar kepada makna yang sesuai keinginan mereka, hawa nafsu mereka dalam keadaan hadis sedemikian terangnya sebagaimana terangnya matahari di siang siang hari. Tidak selayaknya untuk kita menyatakan bahwa hadis itu hadis yang goncang. Bahkan uh, suatu saat Abu Ali Al-Jubai meminta kepada Al-Ma'mun, tahu Al-Ma'mun ya? Di masa fitnah. Ya, Al-Ma'mun khalifah siapa Abah dari kalangan Abah Abbasiyah. Dia meminta untuk supaya ditulis di dinding Ka'bah di penutup Ka'bah sitar tulisan laisa kamitslihi syai'un. Minta dituliskan ayat itu. Maka ketika diminta oleh Al-Jubai Al-Ma'mun berkata selain ayat ini. Selain ayat selain ayat ada tidak mau untuk mengendalikan ayat ini. Dan itulah yang uh, terjadi bagaimana sebenarnya orang tidak bisa untuk meragukan dari keabsahan hadis dan i'tiqad bahwasanya Allah itu maha tinggi. Demikian yang beliau jelaskan sebagai jawaban Allah. ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير طلب منه هذا Ah, dia minta laisa kamitslihi syai wa huwal ali wa عليم العليم الخبير العليم الخبير ولو يبدا كان ليس كمثله شيء وهو العليم الخبير بدي من تاجي كان ini لاجل الا يثبت هذين الاسمين وهو السميع البصير supaya tidak ditetapkan sifat nama Allah As-Sami dan Al al ini بارك الله فيك نعم الله يبارك فيك سؤال ما حكم قال انا اؤمن بان الله فوق العرش ولكن لا اخبئ من قال ان الله في كل مكان الله يبارك فيك نحن ذكرنا أنه لا بد من النفي والإثبات في لا إله إلا الله والنفي والإثبات في باب الأسماء والصفات ولا بد من النفي والإثبات في باب الإيمان أنت تؤمن بشيء ولا بد أن تنفي ما يضاد هذا الإيمان فهذا من يعني من, من الواجبات وإلا لبطلت قاعدة الولاء والبراء لقد بطلت قاعدة الولاء والبراء والولاء والبراء والولاء والبراء أصل من أصول الدين الله يبارك فيك فهذا خطأ كبير نعم لا قال ذلك لا مترجم يا Syekh. ها Mutarjim هذا Mutarjim ترجم نعم Baik. Ada pertanyaan dari Ustaz kita, Ustaz Yunus Hafizahullah Ta'ala. Perihal ada orang yang berkata, saya meyakini Allah itu di atas langit beristiwa di atas arusnya. Tapi saya tidak akan menyalahkan. Aneh ya. Saya meyakini tapi tidak akan menyalahkan orang yang menyatakan Allah di mana-mana. Kata beliau, ini aneh. karena dalam permasalahan keimanan, dalam permasalahan keimanan itu harus ada an-nafi, harus ada yang diingkari, harus ada yang ditolak dan harus ada al-id al-itsbat. Demikian permasalahan keimanan. Ketika kita meyakini berarti ada yang diingkari. Ada yang diingkari berarti ada yang diyakini. Bagaimana pula dia meyakini sesuatu tapi dia tidak mengingkari orang yang salah dan berbeda tentunya dengan keyakinan yang seharusnya. Oleh sebab itu, beliau mengingatkan kepada kita, sekiranya dibenarkan ucapan ini, saya meyakini Allah berada di atas langit, tapi saya tidak menyalahkan orang yang menyatakan Allah di di mana-mana. Kalau ini dibenarkan, maka akan hilanglah, akan gugurlah akidah yang sangat tentunya penting dalam kehidupan kita yaitu akidah al-wala wal bara al wala yaitu loyalitas bagaimana kesetiaan kita dan cintanya kita kepada saudara kita dan al bara bagaimana kewajiban untuk kita ber, berlepas diri berarti ini akan menghina karena kewajiban seorang ketika menafikan berarti dia harus apa menetapkan ada nafi pasti ada apa isbat ها؟ يعني ايش الفرق؟ اي نعم الاشاعره لهم مسلكان الاشاعره لهم مسلكان في باب الصفات المسلك الاول الذي هو التحريف أو نقول التأويل هم يسمونه تأويلا ولكن في حقيقة الأمر يسمى تحريف المسلك الثاني التفويض إيش معنى التفويض يعني لما يأتي يقول مثلا آه، الرحمن على العرش استوى فبعضهم قال استوى أي بمعنى استولى هذا تحريف البعض الآخر يقول الله أعلم إيش معنى يفوض المعنى هذا تفويض قال شيخ الإسلام وهذا من أقبح المذاهب وأخطر المذاهب ليش؟ لأنه في ظاهر يدل على التنزيه وهو ليس كذلك وهو ليس كذلك فالأشاعرة مفوضة أو مؤولة بينما أهل السنة لا لا لا يفوضون المعنى وإنما يفوضون ايش الكيف لذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك قال له استوى إيش معنى استوى كيف استوى لا أتكلم كيف استوى فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم إيش معلوم أي معلوم المعنى لنا لأن الله ما خاطبنا إلا بلسان نفهمه الاستواء معلوم والكيف أي كيفية الاستواء مجهول لأن الله ما أخبرنا والسؤال عنه بدعة أي الذي يسأل عن الكيف كيف سمع الله كيف بصره كيف استوى قال والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من المجلس uh, ada pertanyaan yang ringkas. Apa perbedaan antara ahlu sunnah dengan asyairah dalam permasalahan takwil atau asma wa sifat tadi ya? Baik. Syekh mengingatkan kepada kita sebuah jawaban yang simple tapi masya Allah jazakallah khair kepada Syekh kita uh, orang-orang asyairah itu punya dua metode dua metode dua cara dalam memahami sifat Allah ini yang pertama, maslak yang pertama yaitu cara tahrif. Tahrif itu artinya ta'wil Memalingkan dari makna yang sebenarnya. Dipalingkan maknanya dari makna yang sebenarnya. Ini cara mereka yang pertama. Cara yang kedua yaitu at tafwil Tafwil artinya apa? Menyerahkan apa saja semuanya kepada Allah. Apa kesalahannya berikut ini? Makna tafid nanti kita akan pahami. Tapi sebelumnya beliau mencontohkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Ar-Rahman beristiwa di atas apa? Arsh. Kita lihat bagaimana tahrif dan tafid mereka. Orang Asyairah. Istawa Sebagian mereka menyatakan oh istawa itu artinya istaulah. Yaitu Allah berkuasa. Karena kalau mereka meyakini Allah itu istawa, maka dalam benak mereka kalau istawa istiwa berarti Allah harus di mana? Di atas. Maka mereka meyakini bahwasanya Allah itu istaulah. Alasan mereka untuk mensucikan Allah. Kemudian yang kedua, mereka mengartikan kata-kata istawa dengan jawaban Allahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha Maha tahu. Diserahkan kepada Allah. Ini tafwid mereka. Baik. Waktu adzan sah? Hah? Sudah ada. Sudah ya kita selesaikan jam. Nah. Uh, Ahlu sunnah juga memiliki metode cara tafid. Tapi yang ditafidkan apanya? Keifiyahnya tentang caranya. Karena Allah tidak kabarkan kepada kita. Tapi maknanya kita yakini benar-benar Allah itu beristiwa. Benar-benar Allah itu beristiwa. Tolong pahami dari contoh berikut ini. al Malik pernah ditanya tentang al-istiwa. Yang ditanya al Malik, orang Arab. Yang bertanya orang Arab. Orang yang sama-sama mengetahui tentunya bahasa Arab. Bagaimana e, sifat dan bagaimana ketinggian bahasa Arab, mereka sangat memahami tentunya. Maka ketika ditanya al-istiwa, kata beliau, al-istiwa itu maklum Orang Arab misalnya, sesuatu maklum apa susahnya. Artinya apa? Allah itu ber, beristiwa di atas. Tidak ada makna lain dari istiwa kecuali apa? Allah maha tinggi. Di atas arusnya. Tidak ada kamus. Tidak ada orang Arab. Kalau masih bersih, akan mentakwilkan dan takwil yang lain. Pasti dia akan menyatakan istiwa adalah al Kemudian Beliau katakan wal kaifiyah adapun bagaimananya caranya cara beristiwa merupakan perkara yang majhul yang tidak kita ketahui karena Allah tidak mengabarkan. Kita bisa meyakini kalau Allah apa? Allah kabarkan. Allah hanya mengabarkan kabar kita. Allah beristiwa. Allah di atas itu kita yakini Allah berada di atas apa? Arus cukup bagi kita. Adapun ya hanya Allah tidak kabarkan kepada kita. Maka cukup bagi kita ketika Allah tidak menghabarkan kepada kita, sudah. Kenapa kita mesti bertanya? Maka lima Malik mengingatkan kepada orang yang bertanya, was anu Kalau ada orang yang bertanya tentang caranya, bertanya bagaimana caranya beristiwa Allah maka ini adalah perkara yang apa perkara apa beda perkara yang mungkar yang bau yang tidak pernah ditanyakan oleh para para generasi yang sebelumnya kemudian kata Imam Malik dan tidaklah engkau yang bertanya kecuali engkau ini orang yang demikian dan demikian dan demikian orang yang baru terganggu kemudian kata beliau memerintahkan kepada muridnya untuk orang ini supaya dikeluarkan dari mana? majlis. Artinya apa? Artinya ada kalanya orang-orang asyairah itu menempuh cara yang pertama tahrif, memalingkan maknanya, memalingkan maknanya dan mereka selalu palingkan kalau akal mereka mengingkarinya. Akal mereka mengingkarinya. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau tangan karena mereka memegang tangan hanya tangan seperti ini, maka mereka mengingkari sehingga mereka katakan tangan ditahrif ditakwilkan menjadi apa? Menjadi apa? Kekuasaan. Walaupun kita juga bisa bertanya, bukannya manusia punya kekuasaan? Biasanya kalau kita tanya demikian mereka menyatakan, "Oh, beda." Kekuasaan Allah itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kalau kekuasaan makhluk itu apa? Terbatas. Kenapa mereka dari ini seperti ini tentang apa? sifat Allah yang lainnya. Demikian. Tambahan sedikit jawaban dan ini jawaban sangat ringkas dan insya Allah memang membutuhkan waktu yang lebih mendalam lagi bagaimana konsep ahlu sunnah di dalam al-asma wal sifat walhamdulillah antum bisa duduk bersama Rasulullah Yunus Habibullah Ta'ala dan usaha-usaha yang lainnya yang insya Allah akan istiqamah mengajarkan kepada antum semuanya perihal akidah ahlu sunnah terkhususnya tentunya al-asma wal sifat dan itu perkara yang besar ya ikhwah Jangan anggap ini permasalahan yang akan memecah belah umat. Permasalahan yang demikian demikian. Umat sudah terbang ke bulan kita masih apa? Sibuk permasalahan adalah asma wa sifat. Bahkan kita kan walaupun dia terbang ke bulan kalau dia mengingkari al-asma wa sifat dia akan masuk mana? Masuk neraka. Apa kalau terbang ke bulan masuk surga? ini yang perlu kita ingat. Dan memang subhanallah aqidah al-sunnah itu simple, sederhana, tidak rumit. Yang membuat rumit itu apa? Ilmu filsafat. Yang membuat kan rumit, alam pikiran kita, otak yang kecil ini yang bikin rumit. Tapi kalau kita serahkan, subhanallah, nyaman. Baik ini yang dari saya, Allah alam dan e, sekiranya ada terjemahan yang kurang difahami, saya sangat mohon maaf. Dan insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan kita setelah sholat asyar insya Allah. Dan saya kembali ke kepada Ustaz Yunus. Warahmatullahi wabarakatuh.